Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azzani wa wa jami'an. Kita akan mengulangi sedikit pembahasan mengenai makna daripada hadis qudsi. Memang ingin disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala di sini, hadis qudsi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara makna dan lafaz. Ternyata ada perselisihan di antara para ulama di sana. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih al dalam syarah beliau terhadap Arba'in Nawawiyah bisa sendiri nanti dilihat sendiri. Beliau merajihkan bahwasannya hadits qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau menyebutkan hujah-hujahnya. Di antaranya apa? Kalau seandainya hadits qudsi dikatakan lafadz dan maknanya dari Allah, terus apa bedanya dengan Al-Qur'an? Satu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau seandainya hadis qudsi dikatakan lafaz dan maknanya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala otomatis bisa juga dipakai untuk salat bacaan tersebut. Apa maksudnya ya? Tapi yang rajih wallah alam yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih bisa dilihat sendiri dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in Nawawiyah yaitu hadis ke-24. Beliau merajihkan bahwasanya hadis qudsi na barakallahu fikum lafadznya itu dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang rajih. Agar terbedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. ada pun Syekh Shalal Fauzan menguatkan bahwasanya lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam ana lebih cenderung dan e, memilih pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Antum bisa lihat sendiri nanti pandang lebarnya di sana. Nah, barakallahu fikum. Beliau merajihkan pendapat yang kedua. Lafadznya dari Rasulullah maknanya dari Allah Subhanahu wa taala agar terbedakan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan pendapat yang pertama, Al-Qur'an lafadznya dan maknanya jelas dari Allah taala. Hadis qudsi lafadz dan maknanya dari Allah, terus bedanya apa coba? Terbedakan enggak kira-kira? Tidak terbedakan. Ini sisi kelemahannya. Walaupun beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala perselisihan yang seperti ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perselisihan seperti ini tidak seperti perselisihan mengenai khawarij, mu'tazilah dan yang semisalnya. Intinya meyakini bahwasannya hadits qudsi itu kalamullah. Itu sudah paling benar sudah. Perkara rinciannya dia mengatakan kalamullah lafdzan wa ma'nan atau yang semisalnya itu beda lagi urusannya. Mahum. Jadi kesimpulannya yang kuat yang rajih adalah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, rahmatullahi dengan hujah-hujah dan juga alasan yang beliau sebutkan bisa dilihat sendiri. Nah, barakallahu fikum di dalam syarah beliau terhadap al ahadith al-arba'in an-nawawiyah. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ikhwan fillah azza wa jazakumullah kita lihat apa yang disebutkan di dalam syarah ini biar nanti antum semakin paham perbedaannya. Qala setorannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Qala al-muallifu asbahullah Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala, "Hada haditsun 'azimun yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih." Jadi Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah taala, beliau lebih cenderung daripada berselisih mengatakan hadis qudsi itu intinya hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah taala. Paham ya? Gitu aja. Perkara lafaz dan maknanya dari Allah atau tidak itu beliau enggak terlalu apa? membahas. Cuman beliau merajihkan hadits qudsi lafadznya dari Nabi Muhammad SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum sedang lihat tadi ada kan? ayo nah barakallahu fikum. Cuman kemarin ana eh, terpikirkan adanya cuman di sini aja ternyata setelah dicek lagi memang selama ini yang dipahami memang itu. Lafadz dari Rasulullah maknanya dari Allah Taala itu yang selama ini kita pahami. Ternyata Syekh Shalal Fauzan berpendapat lafaz dan maknanya dari Allah Taala. Nah, kita lihat Kata beliau, "Hada haditsun 'azimun yarwihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih." Ini adalah hadis yang agung yang Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Rabbnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa mayusamma bil hadithil qudsi yang mana hadis ini yang dikenal dengan hadis qudsi nisbatan al qudsi dinisbahkan kepada al qudsi wahwa at-tuhru suci zat yang maha suci kan itu li'anna al hadits ala qismain karena hadis terbagi menjadi dua Al-awwal hadits qudsi, pertama adalah hadits qudsi bahwa maka namun kana min subhanahu wa ta'ala lafdhuhu wa ma'nahu ini. Ya kan pendapat beliau perhatikan baik-baik. Yang pertama hadits qudsi, yaitu hadis yang mana hadis tersebut merupakan ucapan Allah taala lafadznya dan maknanya. Sekarang kalau untuk berpendapat dengan pendapat yang ini, sama enggak dengan Al-Qur'an? Seakan-akan sama enggak? Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah taala. Hadits qudsi lafaz dan maknanya juga dari Allah taala. Berarti beda atau sama? Nah, kalau menurut pendapat yang ini sama. Padahal nanti perbedakan dengan berbagai macam perbedaan yang kita sebutin kemarin itu. Oleh karena itu semakin nampak yang rajih adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih bahwasanya hadis qudsi itu adalah kalamullah jalla wa ala. Nah, barakallahu fikum ma'nan duna lafadz. Paham ya? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agak perbedakan dengan Al-Qur'an dengan hadis qudsi gitu loh. Ya, Kita lihat. Asani yang kedua, hadisun nabawi. Kalau hadis nabawi ma'ruf jelas bahwa makana min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis nabawi itu adalah apa? Adalah hadis yang merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum salah ya? Ayo na'am. Fal haditsul qudsi lafdhuhu wa ma'nahu min Allah. Ini pendapat yang dikuatkan beliau. Jangan gagal faham ya. Jangan sampai salah ya. Pendapat yang dikuatkan Syekh Saleh Fauzan, lafaz dan maknanya dari Allah taala. Itu mengenai hadits qudsi. Tapi pendapat itu wallah alam kurang kuat. Yang kuat pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih bahwasanya hadis qudsi kalamullah jalla wa ala. Paham ya? Ma'nan duna lafdin. Paham ya? Lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis qudsi masih bisa dipalsukan. Masih bisa juga apa? Yang dhaif ada juga. Yang palsu ada, tapi Al-Qur'an bagaimana Al-Qur'an? Enggak bisa dipalsukan. Semakin orang berusaha memalsukan semakin ketahuan kalau Al-Qur'an Karim. Naam. Kita lihat. Fal haditsul qudsi lafdhu wa ma'nahu min Allah. Hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Allah taala. Ini pendapat beliau ya. Wa yarwihi an-nabiy sallallahu an rabbih. Dan nabinya meriwayatkan dari Rabbnya bilafzihi wa makna dengan lafadznya dan maknanya. Nah, ini nanti yang apa? Nah, antum perlu perhatikan agar tahu perbedaan pendapat pertama dan pendapat kedua. Paham ya? Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadits qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah taala. Ini pendapat Syekh Shalal Fauzan. Yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadis qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala agar terbedakan antara Al-Qur'an hadis qudsi itu. Maksudnya Agar terbedakan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Kita lihat. Wa ammal hadithun nabawi fa ma'nahu min Allah. Adapun hadis nabawi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala ay huwa wahyun min Allah wa lafdhuhu min rasul Ini juga perlu diperhatikan. Dan adapun hadis nabawi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah dia itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar. Benar ya? Nah, barakallahu fikum, cuman bedanya hadis nabawi dengan hadis qudsi. Kalau hadis nabawi langsung qala qala Rasulullah. Paham ya? Cuman kalau hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih atau adalah lafaz qala Allah taala. Maksudnya ya, itu bedanya itu. Nah, sama-sama apa? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa fi hadzal hadits umurun 'azimatun. Di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang agung dan besar. Qauluhu subhanahu ya ibadi. Ucapan ya ibadi, perhatikan baik-baik dalam hadis itu ya, adalah lafaz ya ibadi wahai hamba-hambaku wa taknam wa takraru dhalika ma'a kulli faqratin min faqaratil hadis yadullu ala talattufillahi azza wa jalla bi ibadihi masyaallah terulang-ulangnya lafaz tersebut eh, setiap fakrah setiap barisan dari barisan-barisan hadis paham ya menunjukkan bahwasanya apa lemah lembutnya Allah taala kepada hamba-hambanya dipanggil-panggil wahai hamba-hambaku Wahai hambaku, dipanggil menunjukkan Allah Taala lemah lembut dengan hambanya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat wa bim dan juga sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, lembutnya Allah taala kepada mereka. Fa innahu ghaniyyun 'anhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang merasa tidak butuh nam kepada mereka, merasa nah barakallahu zat yang apa? Zat yang tidak butuh kepada mereka dan juga zat yang kaya. Paham ya? Tidak apa? butuh kepada makhluknya. Wa ma'adzalika yad'uhum. Bersamaan dengan itu Allah Taala masih memanggil-manggil hambanya. Perhatikan baik-baik. Memanggil-manggil hambanya barakallahu fikum na'am. Wa yu'akkidu 'alaihim li ajli maslahatihim dan Allah Taala menguatkan maksudnya diulang-ulang ya ibadi ya ibadi na'am barakallahu fikum dalam rangka apa karena kepentingan mereka yang akan disampaikan itu yang akan disampaikan itu adalah kepentingan hamba itu sendiri Pertama kemarin apa? Hukum asalnya nah barakallahu fikum manusia dalam keadaan tersesat. Kecuali apa? Orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya enggak? Kemudian dalam keadaan lapar. Kecuali orang-orang yang Allah beri makan. Kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa kemarin? Telanjang. Kecuali orang-orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum asalnya. Nah, menunjukkan bahasanya apa? Nah, hadis yang kita bahas kemarin adalah mengenai apa? kebaikan-kebaikan dan juga kepentingan yang akan nah Allah taala sebutkan untuk hamba-hambanya. Wal ibadu jam'u 'abdin. Al ibadu jama' 'abdin. Itu hamba. Wal ubudiyyatu hiya atadallunu wal khudu' lillah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ubudiyah itu maknanya adalah atadallul yaitu menambah kalau fikum merendahkan diri wal khudu' tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullun nasi mu'minihim wa kafirihim wa jinnihim wa insihim wa malaikatihim kullul khalqi ibadunillahi bil ma'na al-'am. Kata beliau, setiap manusia yang mukminnya, yang kafirnya, yang jin dan manusianya, yang malaikatnya semua itu makhluk adalah hamba-hamba Allah taala secara makna umum. Ya enggak? Manusia hamba Allah, jin hamba Allah, ya enggak? Secara umum semuanya orang kafir pun hamba Allah taala. Mahum. Ya, kita lihat Kulluhum ibadun lillahi wa mamlukun wa lah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala milik Allah dan juga apa? di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fihim yang Allah taala mengatur mereka. Makhluqun lillah. Mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, la ahada yakhruj an hada Enggak ada seorang pun yang keluar dari ini. Coba siapa? Siapa yang di antara kita bukan makhluk? Antum makhluk bukan antum? Makhluk bukan? Makhluk. Antum makhluk. Kita semuanya makhluk. Enggak ada satu pun yang keluar dari na barakallahu fikum na'am lafaz makhluk tersebut. Paham ya? Karena semua alam semesta apa? Eh, makhluk kan itu. Na barakallahu fikum kecuali Allah Subhanahu wa taala apa? yang dikecualikan. Karena makan Allah Subhanahu wa taala apa? Na barakallahu fikum Kullu maswallahi fa alam. Semua yang selain Allah Taala adalah alam semesta. Kita semuanya termasuk alam semesta. Nah, seperti itu. Kita lihat. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidaklah setiap orang yang di langit dan di bumi, makhluk yang di langit dan di bumi, melainkan nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghambakan diri. Paham ya? Hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa hadhihi ubudiyyatu qahrin wa Ini merupakan kehambaan yang sifatnya apa? Na fikum mau tidak mau dan sifatnya di na fikum terpaksa mau enggak mau enggak bisa menolak, enggak bisa mengelak, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ahada yakhrut anha. Enggak ada seorang pun yang keluar darinya. Siapa yang mampu keluar dari nah fikum penghambaan kepada Allah taala enggak ada. Naam. Tajri 'alaihim aqdarullah wa qada'uh yang akan senantiasa berjalan di atas mereka apa? ketetapan-ketetapan Allah taala dan takdirnya. Paham ya? Semuanya tidak terluput dari itu. Hanya saja manusia mengetahui takdirnya setelah terjadi. Kita nggak bisa memprediksikan takdir yang akan menimpa kita. nggak bisa. Walaupun terkadang kita sudah punya korina, yang namanya korina tanda itu bisa meleset. Wah ini mendung, ini korina ada hujan. Ternyata nggak hujan. Mungkin nggak? Karena takdir Allah Taala. Terkadang panas, masya Allah ini panas ini. Insya Allah nggak ada hujan. Ternyata saat itu juga mendung dan hujan. Bayangkan itu. Jadi takdir Allah Taala sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Ingat-ingat ya, sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia datang secara tiba-tiba. Paham ya? Sesuai dengan ketetapan yang Allah Taala tetapkan. Maha insyaallah eh barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fiikum. an ini jenis yang kedua, ubudiyatun khassah Jenis yang pertama tadi apa? Ubudiyah yang sifatnya umum. Semua hamba Allah taala semuanya. Orang kafirnya, orang fasiknya, orang mukminnya hamba Allah bukan? Hamba Allah. Yang kedua, ubudiyatun khasatun. Itu penghambaan yang sifatnya khusus. Siapa itu? Wahya ubudiyatul ikhtiar. Nah, barakallahu fikum yaitu penghambaan yang sifatnya apa? Penghambaan yang sifatnya adalah pilihan. Kita semuanya ketika disodorkan maksiat dan ketaatan milih atau tidak? Milih atau enggak? Milih yang mana? Ketaatan atau kemaksiatan? Nah, itu namanya ibadiah ikhtiar. Penghambaan yang sifatnya kita milih bisa. Tapi kalau sekarang antum atau kita atau orang lain ditakdirkan dalam keadaan dia nah barakallahu fikum buta, miskin, atau tuli atau bisu, mau enggak mau dia tetap menghambakan Allah taala karena memang hambanya. Ya kan? Posisi ya mau nggak mau nggak bisa mengelak. Tapi kalau masalah ibadah ketaatan itu ubudiyah sifatnya ikhtiar. Milih, dia milih yang mana? Kalau dia milih enggak ibadah sengsara, kalau dia milih ibadah keselamatan. Mahum sana, Ayo nah, kita lihat di sini. Wa taqulu bi ta'atillah ta'ala wal inqiyadillah. Hal ini terjadi yaitu masalah ubudiyah yang sifatnya ikhtiar pilihan tadi itu terjadi dengan mentaati Allah taala dan juga tunduk kepadanya. hiya bi ikhtiyaril 'abdi insya'a fa'ala wa insya'a tarakaha. Yang mana ubudiyah yang ikhtiar ini muru'na barakallahu fikum adalah apa? Pilihan hamba. Jika hamba mengerjakan, ngerjakan. Jika tidak, dia meninggalkan. Kenapa? Karena sudah kita lewati barakallahu fikum hamba itu punya pilihan, punya kehendak dan punya keinginan, punya kemampuan. Suatu perbuatan sudah kami ulang berkali-kali ya, suatu perbuatan tidak akan terjadi kecuali ada keinginan dan juga ada kemampuan. Pertanyaan atau tidak antum? Suatu perbuatan gak akan pernah terjadi kecuali ada dua perkara ini, kemampuan dan keinginan. Antum sekarang ah Muhammad, di depan antum ada segelas air susu. Paham ya? Antum mampu minum tapi gak ada keinginan, terminum gak susunya itu? Gak terminum. Karena kemampuan ada, keinginan gak ada. Sebaliknya, antum ingin makan, ingin makan kentaki contohnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, keinginan ada, tapi nggak punya uang atau sakit misalkan contoh aja ya. Nah, kentaki ada di hadapan antum. Tapi apa? Keinginan ada. Karena sakit tadi nggak mampu untuk makan kentaki. Akhirnya nggak terwujudkan apa? Pemakanan tersebut. Paham ya? Nggak terwujudkan. Allah musta'an. Contoh aja. Contoh ya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Perbuatan tidak terjadi kecuali dengan dua perkara. Ingat-ingat ya al-qudrah wal iradah. Kemampuan dan keinginan. Itu mesti sudah. Antum misalkan barakallahu fikum Nam contohnya antum ngepel, ngepel masjid atau nyapu eh, nyapu asrama misalkan, ada keinginan enggak? Ada kemampuan enggak? Ayo. Karena ada dua perkara ini. Dua perkara ini kalau enggak ada enggak bisa. Enggak bisa. Ingat-ingat ya, apa tadi dua, dua dua perkara tadi? Apa? Kemampuan dan keinginan. Al-qudrah wal iradah. Ingat-ingat ya. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Al-qudrah wal iradah. Itu penting sekali. Jangan sampai antum nanti gagal paham. Harus terpenuhi dua perkara ini barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah azdani wazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat di sini. Kata beliau, "Fahiya ubudiyatun khasatun" yang mana ini ada penghambaan yang sifatnya apa? khusus. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisalaka 'alaihim sultanun." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu untuk menguasai mereka. Maksudnya mak maksudnya bagaimana? Enggak bisa kita maksa. Paham ya? Enggak bisa kita maksa. Kita berdakwah hanya menyarankan, mendakwahkan, mengarahkan. Maksa jangan. Maksa jangan, bukan berarti diam. Bukan berarti berdakwah sekali dua kali terus berdakwah, cuman maksa jangan. Paham maksudnya ya? Apa? Kenapa? Eh mana? Afan. Kita ulang lagi barakallahu fiikum ahsan. Allah Ta'ala telah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun." Nah, barakallahu fiikum Sesungguhnya hamba-hambaku <coughs> Maksudnya tidak ada setan yang bisa menguasainya gitu. Kenapa? Enggak maksudnya ini sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka alaihim sultanan maksudnya bagaimana? Hmm? Wah, ini maksudnya apa maksudnya itu setan enggak kuat mengganggu dia. Gitu ya. Nah, ahsantum barakallahu fiikum Kita ulangi lagi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku Nah, barakallahu fikum tidak ada bagimu kekuatan untuk menguasai mereka kecuali orang-orang yang mengikuti gitu ya. Nah, mengikuti dalam kesesatan gitu ya. Mengikutimu dalam kesesatan, mengikuti setan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, inna ibadi al-muradu al-ubudiyatul khassah wa humul mu'minun. Yang diinginkan di sini adalah hamba-hamba atau penghambaan yang khusus yaitu orang-orang mukminin. Laisa lisyaitan alaihim sultan. Nah, barakallahu fikum tidak ada apa? celah bagi setan untuk menguasai mereka. Li'annallaha qad hamahum minhu. Karena Allah Taala telah menjaga mereka dari godaan atau dari setan tersebut. Bisababi annahum laja'u ilallahi wa 'abaduhu subhanahu. Dengan sebab karena mereka semuanya kembali kepada Allah Taala dan beribadah kepadanya. Fahadi ubudiyatun khassah. Ini adalah penghambaan yang sifatnya khusus Fallahu yukhatibu jami' ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara seluruh hamba-hambanya al al 'ammah, yaitu penghambaan atau penghambaan yang sifatnya umum. Semuanya kena khitab ini. Hatta orang kafir pun disuruh salat aslinya. Paham ya? Kalau mereka nurut dan kembali kepada jalan yang benar menganut agama Islam, mereka selamat. Oleh karena itu ketika ditanya, "Ma salakukum fis Qalu, "Lam nakum minal musallin." Ya enggak? Kenapa? Yang membuat engkau masuk dalam neraka sakar, mereka mengatakan dulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Jadi pembebanan syariat itu ya, ahkam taklifiyah itu hukum asalnya itu umum. Hatta orang kufar pun hukum asalnya terbebani dengan itu. Cuman mereka nggak diterima sampai mereka masuk Islam. Paham ya? Salat tadi kan mereka mengatakan dulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Ini yang dikuatkan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Bahwasanya na'am barakallahu fikum syariat ini sifatnya umum. Na'am barakallahu fikum cuman orang kafir tidak akan diterima amalannya sampai mereka mau apa? Menganut agama Islam baru diterima amalannya. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wal ubudiyatul khassah. Nah, dan juga dua ternyata. Jadi penghambaan yang sifatnya umum dan penghambaan yang sifatnya khusus. Fayaqul ya ibadi bihadan nida al-ilahi. Maka Allah Taala mengatakan wahai hamba-hambaku dengan seruan ilahi, mas seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanah subhanahu haram haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadawalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Adzulmu fil lughah, ini perhatikan baik-baik ini. Kedzaliman secara bahasa, makna kedzaliman itu apa? wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Jadi adzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari kedzaliman kemarin apa lawannya Husain? Apa? Al-hikmah wal 'adl. Al-hikmah wal 'adl. Apa itu hikmah? Nah, wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya al-hikmah na'am lawan daripada ad al-'adl al hikmah na'am wa huwa salatu aqsam yang mana kedzaliman itu terbagi menjadi tiga sudah kita lewati semuanya enggak perlu panjang lebar enggak perlu diulang-ulang antum yang ngulang kedzaliman terbagi menjadi tiga satu antum yang ngulang satu Dolimi seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dua, Zalimnya seorang hamba kepada orang lain. Tiga. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga ini mana yang paling parah? Eh? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Eh? Kesyirikan. Paham ya? Zalimnya Nah barakallahu fikum Allah Subhanahu zalimnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa kesyirikan? Dalilnya mana? Inna syirka la dzulmun azim. Itu ingat-ingat yang kita baca. Al-qismul awal pembagian yang pertama Zulmun bainal 'abdi wa rabbih. Yaitu kezaliman antara hamba dan Rabbnya. Hati-hati ini. Wa dzalika bisyirki yaitu dengan kesyirikan. Wa hadza la yaghfiruhullah. Yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala, "Inna syirka la dzulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kapan enggak diampuni kalau enggak tobat sebelum meninggalnya. Adapun kalau dia tobat sebelum meninggalnya dengan tobat yang jujur, jujur dan benar, Allah taala akan mengampuninya. Mahum ya? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya karena semua dosa pada asalnya Allah taala mengampuninya. Paham ya? Sebagaimana firman Allah taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba Jami'an, sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan diampuni kalau dia tobat sebelum meninggalnya. Itu penting sekali. Naam. Kemudian yang diinginkan dengan kedzaliman di Nah barakallahu fikum dalam ayat atau yang semisalnya itu adalah asyirik. Paham ya? Adalah apa? Asyirik. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman. Kedoliman di sini adalah kesyirikan. Maka mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keamanan dunia dan akhiratnya. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," yakni bisyirkin. Mau salah ya? Jadi terkadang kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Nah, wa ma dzalimina min ansar, eh wa ma lil musyrikina min ansar. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwan fil din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Nah, kata beliau, yakni bisyirkin hadza la yaghfiruhu Allah illa bitaubah. Yang mana kesyirikan ini Allah Taala tidak mengampuninya kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? taubat. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Allah la yaghfiru an yusrokabih. bih." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai syirik akbar atau asghar. Intinya dua-duanya jauhi. Karena syirik asghar itu kalau terus-menerus khawatir menjadi akbar. Paham ya? Jadi dua-duanya dijauhi. Cuman hukum globalnya yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Syirik asghar seperti riya, sum'ah itu masih diampuni. Pami Itu pun semuanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Wa ala kullin na'am barakallahu fikum atas berbagai macam keadaan atau perselisihan yang ada, eh, yang akbarnya asgharnya dihindari. Dua-duanya dihindari karena syirik asghar itu kalau terus-menerus dilakukan awatannya apa? menjadi akbar. Mahfum insyaallah. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan apa? Nah, setiap kesyirikan yang menghantarkan ke syirik akbar, syirik asghar. Paham ya? Nah barakallahu fikum kullu syirkin alladhi yatawassalu ilal ila syirkil akbar fa huwa syirkul asghar. Setiap kesyirikan yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar syirik kecil. Paham ya? Seperti itu. Jadi ada hati dua-duanya barakallahu fikum. Kita lihat. an usani jenis yang kedua, zulmun bainal 'abdi wa nafsi. Zalimnya antara hamba dan dirinya. Seorang hamba mendolimi dirinya. Seperti ini maksudnya bagaimana contohnya dia menyiksa dirinya. Seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidah itu kalau mereka memperingati Idul Ghadir kata mereka, hari terbunuhnya Husain, nah barakallahu fikum kata mereka di tanah Karbala gitu ya. Mereka menyiksa diri-diri mereka dengan cambuk cambuk mereka, terkadang pisau. Sengaja mereka siksa sampai berdarah itu. Anak bayi aja barakallahu fikum, itu kepalanya dicukur kemudian disobek-sobek. Tapi nggak sampai meninggal, cuman menyiksa. Katanya memperingati bagaimana bagaimana pedihnya eh, siksaan atau pedihnya yang dirasakan Husain ketika disiksa hingga meninggal. Kata mereka seperti itu, Allah musta'an. Oleh karena itu kalau di Yaman sana nanti kalau antum mau menyaksikan dalam artian mendengar suara saja itu kalau Idul Ghadir, mereka tuh seringnya nembak-nembak gunung. Gunung ditembak-tembak oleh mereka. Alasannya apa? Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bayangkan ekstrimnya gunung itu. Jadi mereka nggak suka dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Syiah itu. allahumma musta'an. Terkadang anjing-anjing ditembak oleh mereka. Siapa? itu adalah balasan bagi Aisyah ummul mukminin ketika berzina. Bayangkan, mereka bersetuju dengan pemikiran Abdullah bin Sabal Yahudi dan juga pemikiran Abdullah bin Ubay bin Salul, paham ya? Yang menuduh bahwasanya Aisyah berzina. Sebagai balasannya apa? Tembak tuh anjing-anjing itu. Kemudian mereka ngejek juga Al-Baqarah, eh? sapi betina itu katanya Aisyah ummul mukminin. Allah musta'an. Ini kalau anda lihat saksian mereka biar nanti paham dalam kitab Lillahi itu Tarikh. Itu diantaranya ada disebutkan situ. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Wa dzalika bil ma'asi was sayyi'at fa huwa alladhi zalama nafsah. Yaitu dengan syarat kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa kecil atau kejelekan yang dia lakukan itu berarti dia mendolimi dirinya sendiri. Yakni wada'aha fi ghairi mawdi'iha al-la'iq biha. Dia meletakkan tidak pada tempatnya yang layak baginya. Dzalama nafsahu fi ma duna syirki dia mendolimi dirinya nam barakallahu fikum pada perkara yang selain kesyirikan karena kesyirikan kedoliman yang paling besar nah contohnya apa bom bunuh diri eh? atau contoh-contoh yang lain misalkan dia melukai diri sendiri minum racun paham ya nam barakallahu fikum atau semisalnya itu mendolimi diri sendiri Allah mustahan kita lihat di sini Wahada yang firuhullah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya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 Zulmun bainal insan wan nas. Mendzalimi manusia. Nah, barakallahu fikum merampas harta orang lain, menipu orang lain, melakukan apa? pembunuhan, menyiksa orang lain, menyakiti hati orang lain, menyakiti jiwa orang lain, termasuk apa? mendolimi orang lain, mendolimi manusia. Nah, mendolimi hewan boleh atau tidak? Mendolimi hewan, eh? ayam antum siksa, kemudian kucing antum Nah, barakallahu fikum cambuk itu boleh enggak? Tidak, hati-hati. Jadi upayakan kalau antum nemu hewan-hewan kecil yang kira-kira nah barakallahu fikum nah mau hidup jangan disiksa. Paham ya? Apalagi tuh bermain dengan apa? Hewan undur-undur. Hewan undur-undur tahu kan? Ya, itu jangan diambilin kemudian dipakai untuk main-main, jangan. Nyiksa namanya. Itu sudah alamnya mereka di situ. Rumahnya memang kayak gitu bentuknya. Eh, antum pindahkan berarti antum mengusir dari rumahnya. Hati-hati itu. Anak-anak itu biasanya gitu kan? Hindari. Pojokan dia aja ya kemudian apa? mancing undur-undur. Allah mustahil hindari. Itu termasuk apa? mendolimi hewan. Mendolimi apa ya? makhluk-makhluk yang lain. apa maksudnya ya? Hindari yang seperti itu. Hindari kalau fikum apalagi mengadu ayam jantan dan jago. Mencaci maki aja dilarang apalagi mengatunya la di fa innahu yuqidul shalah. Hadisnya sahih. Jangan kalian mencaci maki ayam jantan. Karena sesungguhnya ayam jantan itu membangunkan kalian untuk sholat. Seringnya barakallahu fikum perhatikan baik-baik, seringnya ayam jantan yang disiplin sesuai dengan kebiasaan mereka, ayam jantan itu, mereka biasanya berbunyi, istilahnya apa berbunyi? Eh? Apa? Berkokok itu biasanya ketika apa? Imas sepertiga malam terakhir atau ketika subuh. Paham ya? Nah, tapi kalau yang enggak disiplin kadang habis bisa pun berkokok juga. Paham ya? Maksudnya apa? Globalnya seperti itu. Jadi masuk dalam hadis itu membangunkan kalian untuk sholat itu biasanya itu waktu subuh atau sebelumnya. Itu mereka berkokok mereka. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, "Na barakallahu fiqum idza itu siyahad dik, Allah min fadlih." Apabila kalian mendengar na barakallahu fikum berkokoknya ayam jantan atau ayam jago, na barakallahu fikum maka mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu min fadlih. Contoh seperti itu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum keutamaan. Kemudian apa? Wa idza sami'tum na'am barakallahu fikum nabahal kalb awil hamir fata'awadhu minas minasyaitonir rajim. Fata'awadhu na'am barakallahu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Dan apabila kalian mendengar ringkikan himar atau gonggongan anjing, tahu ringkikan himar ya? Himar itu keledai suaranya sangat jelek sekali barakallahu fikum atau mendengar gonggongan anjing barakallahu fikum perhatikan baik-baik maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu taala. Kenapa? Karena dia melihat setan. Yang pertama tadi Yang kurang tadi ya fa innahu ra'a dalam riwayat fa innaha na'am ra'at malakan. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ayam tersebut melihat malaikat. Paham ya? Ketika apa? Berkokok tadi itu. Paham ya? Yang kedua ketika mendengar gonggongan anjing atau ringkikan himar tadi, maka kita diminta untuk apa? minta perlindungan kepada Allah taala dari gangguan setan yang terkutuk karena melihat setan. Lah kok bisa? Itu urusan mereka. Makhluknya lain dengan kita. Mereka hewan, kita manusia. Diberikan masing-masing sesuai dengan kadarnya. Apa maksudnya ya? Mereka melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Ya enggak? Sesama hewan antum enggak paham dia bicara apa. Tapi mereka paham karena sama-sama hewannya. Apa maksudnya ya? Manusia juga paham sesama manusia. Itu pun apa kalau sama bahasa. Beda bahasa terkadang sudah enggak enggak paham. Kalau kita tidak mempelajari bahasa mereka. Paham soalnya ya? Kita lihat sini. Zulmun bainal insani wan nas ini yang ketiga. Na barakallahu fikum zalim antara manusia na barakallahu fikum dan manusia yang lainnya, mendzalimi orang lainnya. ini. ta'addi 'alaihim fil fi amwalihim wa aradihim wa dima'ihim, yaitu dengan cara bertindak jahat, kriminalitas kepada mereka, baik harta mereka, kehormatan mereka dan harta dan apa darah mereka. Maksudnya mungkin merampok, begal, nyuri, itu termasuk apa? bentuk kriminalitas, kejahatan. Paham ya? Dan nah, kita tahu dengan kejahatan terkadang itu terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nah, karena karena ada apa? Kesempatan. Jadi orang melanggar peraturan itu terkadang bukan karena ada nah, niat dari pelakunya, ada kesempatan melanggar dia. Iya enggak? Nah itu hati-hati, waspada. Paham ya? Seperti itu kita harus ber, berwaspada, hati-hati barakallahu fikum. Ini lihat ini. Nah, berbuat tindakan kriminalitas seperti harta mereka diambil, kehormatan mereka dicoreng, kemudian apa darah mereka dialirkan, ditumpahkan tanpa ada unsur syar'i, itu semuanya merupakan apa? kedzaliman seorang hamba kepada orang lain. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, Wa hadza la yaghfiruhu illa samahul madlumun. Yang seperti ini Allah Taala tidak mengampuninya kecuali orang-orang yang didolimi tadi dimaafkan atau minta maaf. Hati-hati, jangan suka mencuri walaupun barang sedikit. Paham ya? Barang yang ada di punya di orang lain, milik orang lain, yaitu milik mereka. Jangan antum noleh-noleh kemudian ngambil, jangan. Dibiasakan nah kalau fikum disiplin sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Barang orang lain biarkan barang orang lain. Enggak perlu noleh-noleh kemudian buka laci ngambil misalkan. Hati-hati. Haram tanpa seizinnya. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, Barang orang lain kecuali kalau milik dia sendiri lain lagi urusannya. Kalau orang lain nyimpan misalkan hatta walaupun 5000, 1000 haram. Hati-hati ya. Nah terus bagaimana Ustaz kalau enggak punya uang sabar? Cukup ke situ, arah ke situ, kemana lagi? Namanya. Kalau enggak punya uang sabar, mencuri berdosa, merampok apalagi, begal lebih besar. Namanya intinya tindakan kriminalitas dihindarkan. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa illa fala budda an yuqtassalil madlum minadz zalim. Dan jika tidak demikian, orang yang berbuat kedoliman tadi tidak minta maaf, maka harus dikisos dia. Nah, barakallahu fikum, dikisos orang yang berbuat zalim tadi. Eh? Siapa yang mengkisos? Orang yang terdolimi. Karena orang yang terdolimi itu doanya dikabulkan. Hati-hati antum. Kita semuanya hati-hati. Hanya mendolimi orang lain, itu sangat berbahaya. Nah, eh, perlu senyum-senyum, semuanya merasa saja sudah. Nggak perlu mendolimi orang lain. Paham ya? Ingat baik-baik mendolimi orang lain itu dosanya besar. Paham ya? Dan apa? Doa orang yang terdolimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala ber, nah sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Na barakallahu iyyaka wa qara'i ma'amwalihim wattaqi da'watul madlum." fa innaha laisa bainaha bainaha wa bainallahi hijabun. Artinya apa? Hati-hati kalian eh, terhadap doanya orang yang terdolimi. Karena tidak ada doa orang yang terdolimi dengan Allah Ta'ala itu pemisah atau penghalang. Tidak ada. Apa maksudnya ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum na'am. Ikhwani fi din azza wa Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Fattaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah." Hati-hati kalian terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Hati-hati. Mengambil harta orang lain, menipu orang lain. Allah musta'an. Nasallahu salamatal afiyah. Naam. Contohnya apa contohnya yang bisa dikatakan na barakallahu fikum habibakumullah Naam doanya orang yang terdolimi kok dikabulkan. Kisahnya Juraij. Nah barakallahu fikum kisahnya Juraij. Kisahnya Juraij ma'ruf ya. Beliau tidak berniat untuk mendalimi tapi ibunya merasa terdalimi Ketika dipanggil ya Juraid, ya Juraid, ya Juraid, Juraid malah sholat. Padahal para ulama telah menyebutkan sholatnya saat itu sholat sunnah. Eh, kalau seandainya dia berilmu, bukan sekedar ahlu ibadah saja, tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Paham ya? Tapi ternyata tidak. Juraid malah mengatakan ibuku dan sholatku. Milih sholatnya. Sampai ibunya mengatakan apa? Ya Allah, wahai Rabbku, Eh, janganlah engkau wafatkan atau matikan Juraid kecuali terfitnah dengan seorang wanita penzina. Benar. Akhirnya terbukti. Nah, walaupun beliau tidak berzina, Juraid tidak berzina, tapi terfitnah dengan perempuan penzina. Perempuannya datang kemudian ngajak berzina, Juraid gak mau. Akhirnya perempuannya berzina dengan ra'i, pengembala kambing. Paham ya? Setelah itu hamil. Orang-orang masyarakat setempat melihat ini siapa ini kok hamil? Siapa yang nah melakukan ini? Kata perempuan pezina tadi Juraid. Akhirnya masyarakat setempat marah. Tempat ibadah Juraid dihancurkan, robohkan. Paham ya? Setelah itu barakallahu fikum tidak lama kemudian lahirlah anak tadi. Tambah marah lagi masyarakat. Ini gimana nih? Juraid ahli ibadah kok malah menghamili perempuan berzina. Padahal tuduhan kan tuduhan. Di sini walaupun Juraid tidak melakukan sudah terkena fitnah belum? Terfitnah kan orang akan berburuk sangka di sini. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu e, ketika bayi atau anak tersebut lahir, nah mereka marah, Juret mengatakan sabar dulu, tunggu sebentar. Akhirnya Juret sholat dua rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan anak tadi ditanya, "Nah, ya gulaman abuk?" Wahai seorang anak, siapa bapakmu? Nah, barakallahu fikum. Kemudian anak tadi mengatakan, "Abi ra'i." Bapakku adalah pengembala kambing. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ternyata masyarakat itu selama ini salah paham nuduh juret itu yang menzinai perempuan tadi. Ternyata perempuan tadi yang bohong gitu loh. Akhirnya semuanya bertobat, minta maaf pada juret. Ya juret, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bangunkan rumah ibadahmu dari emas, kami bikin. Tapi juret mengatakan, bangunlah sebagaimana semulanya. Paham ya maksudnya apa? Maksudnya enggak perlu mewah-mewah sebagaimana semulanya. Ini syahidnya bukan itu, syahidnya adalah juret terfitnah dengan seorang wanita pelacur tadi itu tadi itu. Walaupun sudah tidak melakukannya tapi sudah terfitnah. Ini doa ibunya. Hati-hati antum kalau durhaka kepada orang tua hati-hati. Apalagi dengan bapak ibunya hati-hati. Jangan ketika disuruh, "Wahai anakku, tolong dibelikan ini, tolong eh, bantu kami, tolong gini." Kemudian, "Kamu eh, kerjakan sendiri misalkan." Hati-hati. Antum semuanya itu enggak ada di dunia ini kecuali apa? Melalui ibu barakallahu fikum. Iya enggak? Antum lahirnya melalui siapa? Ibu. Kita semuanya Ya enggak? Semuanya. Nah, barakallahu fi besar kecil pun semuanya melalui ibu. Nah, coba kalau enggak ada ibu, antum mungkin enggak ada. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mohon salah ya. Jangan kita lewati. Nah, barakallahu fikum pembahasannya. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, anu syahid dari sini jangan sampai kita mendorong orang lain. Ingat-ingat ya. Yang kedua, jangan dibiasakan minta-minta. Ini sering sekali anak jumpai. Nah, sebagian orang terkadang bermudah-mudahan. Minta sedikit dong minta dikit. Orang bikin Indomie dia deket-deket biar dikasih. Keliru juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya punya sendiri makan nggak masalah, nawari malah bagus. Tapi kalau deket-deket biar dikasih jangan. Itu dihindari seperti itu. Nah, kalau nggak punya bagaimana sabar? Sabar kunci terbaik sudah. Hasilnya lebih manis daripada madu. Paham ya? Antum malah enggak minum madu, hasilnya ini hasil kesabaran ini lebih manis daripada madu. Paham ya? Jadi jangan dibiasakan minta-minta, minta dikit dong, minta sedikit. Itu nanti sudah kita lewati. Jangan suka minta-minta. Karena kalau kecilannya yang diminta itu makanan, minuman. Kalau besar nanti kalau nggak terbentung yang diminta dana. Paham ya? Proposal udah. Hati-hati itu. Allah musta'an. Itu penting sekali hindari barakallahu fikum. Karena apa? Karena kebiasaan terkadang seperti itu. Naam. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, Li'annahu haqqu makhluqin la yasqutu illa bi'afwih awis awistifaihi. Karena itu hak makhluk, tidak hilang, tidak gugur kecuali dengan apa? Ampunan atau maafnya. na barakallahu fikum. Nah, ampunan atau dia memaafkan Nam dan juga dia memenuhi haknya tadi itu. Pernah mencuri, dia bertobat, balikkan. Sesuai dengan aturan-aturannya. Pernah mendolimi orang lain misalkan, ketemu minta maaf, minta maaf. Jangan ditunda tahun yang akan datang. Paham ya? Segera barakallahu fikum na'am. Kemudian misalkan dia pernah apa? mencuri sapi tetangganya. Kemudian dia tobat dia. Dulu anak pernah nyuri sapi tetangga. Tobat dia. Tetangganya ngomong, "Wallahi demi Allah, nanti kalau pencurinya ketangkap tak bunuh." Nah, orang yang tobat tadi bagaimana? Yang tobat tadi dia tetap bertobat, mengembalikan hak tetangga tadi itu walaupun melalui perantara. Kalau datang langsung jangan membahayakan. Paham ya? Kalau datang langsung dihabisinnya karena yang keturunan sudah bersumpah tadi. Ini penting sekali jangan sampai antum nanti salah paham kemudian apa? Anak dulu pernah mencuri motor tetangga. Kemudian enggak lihat dulu tetangganya ngancam atau tidak, datang dia ke rumahnya. Assalamualaikum misalkan. Pak dulu anak eh, kami yang mencuri motor jenengan. Wah, kamu pencurinya misalkan. Dihajar situ kan bahaya. Tapi bagaimana teliti dulu, bagaimana si fulan nam bagaimana keadaannya dulu ternyata kami yang mencurinya dan sekarang sudah tobat dan kami akan balikkan berapapun harga motor itu yang dulu pernah kami curi misalkan. Oh, si fulan sudah maafkan. Jadi kalau kalaupun datang silakan. Udah enak. Tapi kalau si fulan masih dendam dia, jadi kamu jangan datang. Kalau oh, dia nekat, dia salah sendiri. Maksudnya ya, ini contoh saja. Maksudnya jangan sampai kita keliru kemudian kita serampangan akhirnya menimbulkan apa? bahaya pada diri sendiri. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum wallahu taala harrama dzulma 'ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, yakni man'a nafsahu minadz-dzulmi Allah Taala melarang dirinya sendiri untuk berbuat kezaliman karena yang menang Allah Taala apa? Nah, telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak pernah mendolim seorang pun. Li'annahu la yaliqu subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah Taala tidak layak memiliki sifat ad-dolim Ingat-ingat ya, kalau sifat salbiah, peniadaan, nah misalnya Allah Taala tidak mendolimi, itu kita harus menetapkan lawannya. Menetapkan apa lawannya? Sebaliknya berarti Allah Taala berbuat keadilan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena sifat salbiyah, sifat salbiyah yang la la la itu hukum asalnya kalau antum tanpa menetapkan lawannya yang lawan kesempurnaan itu bukan pujian. Contohnya, presiden itu bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang eh, bakar sampah, bukan tukang nah barakallahu fikum sayur misalkan. Benar enggak itu? Benar, tapi muji atau seakan-akan menjelek-jelekkan ini? Seakan-akan menghina. Antum benar ucapannya, presiden bukan tukang sayur, bukan tukang sampah, bukan tukang parkir, benar enggak? Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu kalau kita mau memuji itu jangan pakai salbiah. lah lah, lah, tapi apa? Pakai yang sempurna. Oleh karena itu kalau sifat salbiah, sifat yang manfiyah kepada Allah taala seringnya apa? Harus ditetapkan lawannya, lawannya yang sempurna. Berarti Allah taala apa? Tidak disifati dengan kedzaliman. Lawannya apa berarti? memiliki sifat keadilan. Itu caranya gitu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, nah kemudian bagaimana Allah taala katanya juga me, nah barakallahu fikum menghukum orang-orang yang berhak untuk dihukum itu lain lagi. Itu namanya sifat muqabalah lain lagi. Ada orang bikin makar Allah taala apa? Balas makarnya, tepat. Paham ya? Tapi kalau enggak ada sama sekali Allah taala tidak akan apa Membalas nih. Itu namanya apa sifat muqabalah. Nah, Allah musta'an kita lihat di sini. Kita ambil sedikit lagi ya kata beliau di sini barakallahu fikum fala yu'adzibu ahadan bi ghairi amalihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab seorang pun kecuali apa? Nah barakallahu fikum enam eh, dengan apa dengan selain perbuatannya. Maksudnya kalau dia enggak berbuat enggak akan dihukumi. Karena al jazau min jinsi al amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Karena tadinu tudan sebagaimana dia berbuat dia akan dibalasi. La yu'adzibu ahadan illa bima 'amil. Dia tidak akan apa? Tidak akan mengadzab seorang pun kecuali dengan apa yang dia amalkan atau dia kerjakan. Wa hadha huwal 'adlu. Inilah keadilan. Amma law 'adzabahu 'ala syai'in lam ya'malhu. Adapun kalau seandainya Allah taala mengadzab sesuatu yang orang tersebut tidak mengerjakannya, fa mun. Tapi Allah taala enggak pernah. Allah taala akan apa? Menghukum orang-orang yang berhak dihukum. Allah Taala akan bikin makar kepada orang-orang yang bikin makar terlebih dahulu. Paham ya? Seperti itu. Wallah Subhanahu wa taala munazzahun anhu liqauli inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sedangkan Allah taala apa disucikan dari sifat tersebut yaitu dengan ucapannya sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.